بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين إمام المصلين وإمام الخاشعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang menjauhkan diri kami darimu. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang Ahamiyatu Salatil Jamaah. Pentingnya salat berjamaah Ya tentu pembahasan ini lebih dikhususkan kepada orang laki-laki karena mereka yang diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Walaupun demikian eh, para wanita juga diperbolehkan sholat di masjid walaupun rumah mereka lebih afdol bagi mereka berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan sholat berjamaah di sini adalah berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid mempunyai keutamaan yang amat sangat banyak. Di antaranya di dalam riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tujuh kelompok yang mereka mendapatkan naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, naungan arus Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana salah seorang dari tujuh kelompok itu adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Maksudnya dia selalu sholat berjamaah di masjid. Dia sholat subuh di masjid, setelah pulang dia sholat duhur di masjid, setelah pulang sholat asar di masjid, setelah pulang sholat maghrib di masjid, setelah pulang sholat isya di masjid lima waktu dia selalu di masjid. Hatinya benar-benar telah tergantung di masjid. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Salimah, diyarukum tuktab rukum Ketika itu ada sebuah suku Bani Salimah yang akan pindah rumahnya di dekat masjid Lalu kata Rasulullah SAW, wahai Bani Salimah, tetaplah kamu di rumahmu sana, e, karena langkahmu itu dicatat. Ketika kamu pergi ke masjid, itu langkahmu dicatat. Langkahnya dicatat orang pergi ke masjid. Jadi ketika orang pergi ke masjid dari rumah, itu langkah kita dicatat. E, satu langkah mendapat pahala, satu langkah melebur dosa, satu langkah meninggikan derajat, dan semua itu ada riwayatnya. Di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha ila masjidil jamaah fa khutwatun tamhu sayyi'ah wa khutwatun tuktab lahu hasanah zahiban wa raji'an." Barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat jamaah, maka satu langkah dia itu menghapus dosa. Dan satu langkah dia lagi ditulis untuk dia kebaikan. Itu ketika pergi dan ketika pulang. Jadi bukan hanya berangkatnya saja ya, pulang pergi dicatat semuanya itu. Pulang pergi dicatat, di dalam riwayat Muslim ini satu langkah dihapus keburukan, satu langkah dicatat kebaikan. Dalam riwayat Imam Ahmad ya. Dalam riwayat Muslim ada tambahan wa fi riwayah li Muslim annallaha yarfa'u fihi darajat. Ya bahwasanya Allah meninggikan derajatnya dengan langkah itu. Jadi satu langkah melebur dosa, satu langkah menambah pahala, lalu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langkah-langkahnya ketika pergi ke masjid untuk salat berjamaah bukan hanya berangkatnya saja tapi juga pulangnya zahiban wa raji'an ketika dia pergi dan ketika dia pulang alhamdulillah Terus bagaimana kalau dia naik kendaraan, rumahnya mungkin agak jauh, dia naik sepeda atau sepeda motor, atau naik mobil, bagaimana? Oh ya sama saja, kan ada rodanya dihitung dari putaran-putaran rodanya. Intinya adalah pergi ke masjid itu untung tidak ada ruginya. Langkah kita penuh dengan kebaikan-kebaikan. Demikian pula kalau orang pergi ke masjid waktu malam. Ya, mungkin sholat isya, sholat subuh dalam keadaan gelap, nggak ada lampu. Apalagi mungkin pas mati lampu, yang mana sekarang ini sering mati lampu, giliran Ya, mungkin gelap dia ya jalan bagaimana? Ada keutamaannya juga. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dzulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira orang yang berjalan pada waktu gelap ke masjid-masjid. Beri kabar gembira dengan apa? Beri kabar gembira mereka dengan cahaya yang sempurna hari kiamat nanti. Nah, ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sama dengan perbuatan. Karena dia berjalan ke masjid ya, dalam keadaan gelap. Tapi dia tetap jalan ke masjid. Dia pergi ke masjid. Sholat isya berjamaah di masjid. Sholat subuh berjamaah di masjid maka balasannya setimpal. Nanti hari kiamat dia ya oleh Allah diberi cahaya yang sempurna. Yang mana hari kiamat itu kita membutuhkan cahaya. Orang beriman mempunyai cahaya, orang munafik tidak punya cahaya. Sehingga orang-orang munafik itu ingin cahayanya orang beriman. Naktabis min nurikum, kami minta cahayanya, kami minta cahayanya, itu kata orang-orang yang munafik yang uh, tidak mau sholat berjamaah di masjid, yang merasa berat dan semisalnya. Kemudian juga bahwasannya orang yang pergi ke masjid untuk sholat jamaah itu adalah tamu Allah. Tamu Allah ya. Yang mana di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, itu diperintahkan kita memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Bagaimana pula kalau kita ini tamunya Allah? Allah itu yang nyuruh kita memuliakan tamu dan sekarang kita menjadi tamunya Allah. Tentu Allah akan memuliakan kita. Pasti itu. Disebutkan di dalam hadis muttafaqun Ali Bukhari Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راحا Barang siapa yang keluar pergi ke masjid atau dia juga pulang dari masjid atau juga diartikan barang siapa pergi ke masjid waktu pagi atau waktu sore maka Allah menyediakan untuk dia jamuan untuk dia di surga tiap-tiap pergi dan tiap-tiap pulang atau tiap-tiap pagi dan tiap-tiap sore. Jadi ada jamuannya. Kan kita tamunya Allah kan. Allah kan nyuruh kita kalau ada tamu itu dimuliakan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau ada tamu dimuliakan. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Nah, sekarang kita tamunya Allah. Tentu Allah akan memuliakan kita. Kalau tamu itu diberi jamuan, ya, diberi makan minum, demikian pula kita menjadi tamunya Allah diberi jamuan oleh Allah, diberi makan minum. Di mana jamuannya? Jamuannya di surga. Jadi tiap-tiap berangkat ke masjid, pulang dari masjid itu diberi jamuan. Ada jamuan yang makan minum di surga sana disediakan. Ya, cuman kita tidak kelihatan karena kalau nanti kelihatan di masjid ya namanya tidak ada iman kepada yang gaib. Nanti semua orang iman, nggak ada ujian. Kan hidup ini ujian, kita diuji siapa yang terbaik amalnya, percaya atau tidak. Seperti itu. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya masih tentang tamu Allah ini di dalam riwayat At-Tabrani eh, dengan sanad yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi sallam bersabda, "Man tawaddaa fi baitihi fa ahsanal wudu, thumma atal masjida fa huwa za'irullah." Wa haqqun 'alal mazur an yukrima za'ir. Barang siapa yang wudu di rumahnya dengan wudu yang baik, dengan wudu yang sempurna, kemudian setelah wudhu, dia pergi ke masjid maka dia itu sama dengan menziarahi Allah. Ya, fahuwa zairullah. Dia berziarah kepada Allah. Dia berkunjung kepada Allah. Dan merupakan kewajiban bagi yang dikunjungi untuk memuliakan yang mengunjungi. Ya, hakun alal mazur an yukrimaz zair. Menjadi kewajiban yang dikunjungi atas yang dikunjungi untuk memuliakan yang mengunjungi. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kita tamunya Allah, berkunjung kepada Allah, dan Allah yang kita kunjungi itu memuliakan kita. Kenapa? Karena masjid adalah rumah Allah. Di dalam uh, Al-Musannaf, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Al-masajidu buyutullahi fil arab." Masjid-masjid itu adalah merupakan rumah-rumah Allah di muka bumi. Jadi kalau ingin tahu kita mana rumahnya Allah, ya ke masjid rumahnya Allah. Kalau kita ke masjid berarti ke rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala semua masjid. Dan yang paling afdol adalah tiga masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian juga tentang keutamaan sholat berjamaah di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatul jama'ati tafdulu salatal fazzi bi sab'in wa ishrina jaraja. Salat berjamaah itu lebih afdal dari salat sendirian dengan 27 derajat. Subhanallah. Sholat sendiri dapat satu, sholat berjamaah di masjid dapat 27. Ya, kalau sholat sendiri dapat satu juta. Kalau sholat berjamaah di masjid dapat 27 juta. Nah, milih mana? Tentu orang berakal akan milih yang 27. Jelas sekali. Apalagi kalau kita selama 40 hari, 40 hari ya, bukan 40 waktu, 40 hari berjamaah di masjid tidak pernah terlambat takbiratul ihram. Ya, 40 hari, bukan 40 waktu. 40 hari, berarti 1 bulan ditambah lagi 10 hari. Seolah di masjid jamaah terus dan dia itu tidak ketinggalan takbiratul ihram. Apa untuk dia? Di dalam riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takfiratal ula kutiba lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq Barang siapa yang sholat karena Allah lillahi ta'ala 40 hari berjamaah di masjid. Dan dia mendapatkan takbiratul ihram jadi tidak terlambat ya. Takbiratul ihram dia ikut. Ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, dia sudah berada di belakangnya imam. Maka dicatat untuk dia bahwa dia terbebas dari dua perkara. Dia terbebas dari dua perkara. Dari apa? Yang pertama-tama dia terbebas dari api neraka. Yang kedua dia terbebas dari kemunafikan. Ya, bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Karena orang munafik itu kalau sholat di masjid malas, malas sholat di masjid. Alhamdulillah ya, Masya Allah. 40 hari berjamaah di masjid, tidak terlambat, e, mengikuti takbiratul ihram. Kita dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari sifat kemunafikan. <clears throat> Kemudian juga kalau orang sholat isya berjamaah, apalagi isya dan subuh berjamaah, ini juga mendapat fadilah yang luar biasa. Di dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholal isya'a fi jama'atin, kana minis filailah." Wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana kaqiyami lailah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia itu sholat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat isya sekaligus subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia itu sholat semalam suntuk. Subhanallah, Masya Allah. Islam ini agama yang luar biasa. Islam ini murah, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kemurahan. Hanya masalahnya itu mau atau tidak mau. <clears throat> Jadi kita sholat isya berjamaah di masjid sama dengan kita ini sholat separuh malam. Separuh malam. Siapa yang kuat sholat separuh malam? Berat itu. Tapi sholat isya jamaah di masjid sama dengan sholat separuh malam. Sholat isya dan subuh di masjid sama dengan sholat semalam suntuk. Siapa yang kuat sholat semalam suntuk? Berat itu. Tapi kalau kita sholat isya dan subuh di masjid, sama dengan sholat semalam suntuk. Alhamdulillah. Demikian pula orang yang sholat berjamaah, sholat subuh, itu dilindungi oleh Allah. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid itu dilindungi Allah. Jangan coba-coba ganggu orang yang dilindungi Allah. Kalau ada orang ganggu, seseorang yang berada dalam perlindungan Allah, dia akan celaka. Sebagaimana di dalam riwayat At-Tabrani dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." Faman akhbara dhimmatallah kabbahu Allahu finnar liwajhihi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Dia berada dalam jaminan Allah. Dia dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Barang siapa yang coba-coba ganggu seseorang yang berada dalam jaminan Allah, maka Allah akan menelungkupkan wajah orang itu ke dalam api neraka. Jadi kalau orang sholat subuh jamaah di masjid itu dilindungi oleh Allah, dijamin, dilindungi. Eh, kalau ada orang yang ganggu dia, maka yang ganggu itu oleh Allah dilemparkan ke neraka. Ditelungkupkan wajahnya, dilempar ke neraka. Ya, Masya Allah ini fadilah ini ya, dilindungi oleh Allah. Siapa yang tidak menginginkan perlindungan Allah? Tentu kita semua menginginkan perlindungan Allah. Kemudian juga orang yang uh, memakmurkan masjid kan orang beriman. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang beriman. Jadi orang sholat di masjid itu berarti beriman. Soal hatinya macam-macam, ya hati itu urusannya Allah. Kita manusia tidak tahu hatinya orang. Ya. Masya Allah. Apalagi juga sholat jamaah ini wajib ya. Memang para ulama kalau kita kembali ke kitab-kitab fikih ya macam-macam. Ada yang mengatakan oh, sunnah, sunnah mu'akada, ada yang mengatakan fardu kifayah, banyak pendapat. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, maka tidak ada pendapat lain selain wajib. Buktinya apa? Buktinya di dalam surat An-Nisa ayat 102. Ya, tentang sholat khauf, sholat ketika takut, eh, ketika perang ketika perang saja, yang An-Nisa 102, ketika perang saja disuruh sholat jamaah. Ketika perang loh itu sholat jamaah. Ya, ketika perang sholat jamaah. Eh, ada tata caranya bagaimana kalau musuh berada di depan, di belakang. Sekarang kalau perang saja sholat jamaah, bagaimana kalau aman? Saya logika aja, pakai logika aja. Karena itu Al-Imam Ibnul Mundir rahimahullah taala mengatakan Walamma amarallahu azza wa jalla fil jama'ati fi halil khawf dalla ala anna dzalika fi halil amni aujab. Kata-kata Imam Ibnul Munjir, ulama besar, ulama salafus saleh. Kata beliau, tatkala Allah memerintahkan salat berjamaah ketika dalam keadaan takut, dalam keadaan perang, maka ini adalah menjadi dalil bahwasanya ketika dalam keadaan aman, sholat jamaah itu lebih diwajibkan. Ya. Takut saja perang, sholat jamaah diperintahkan, diwajibkan. Bagaimana pula kalau aman, tentu lebih wajib. Itu logika saja seperti itu. Apalagi dalilnya banyak. Juga di dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu berkeinginan untuk membakar rumah orang laki-laki yang tidak ke masjid. Ya. Membakar rumah orang laki-laki yang tidak ke masjid. Jadi orang laki tidak ke masjid mau dibakar rumahnya. Nah, ini juga merupakan uh, merupakan ancaman yang keras. Uh, Rasul hamma bi ihraqi buyutil mutakallifin. Jadi namun alhamdulillah ya, beliau belum sampai membakar, hanya berkeinginan saja. Ya, Masya Allah, luar biasa ini. Kemudian juga pada zaman Nabi dulu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, beliau ini sahabatnya buta. Dan banyak alasannya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengutarakan alasan-alasan agar supaya diizinkan sholat di rumah. Alasan itu kalau diringkas jadi enam ya, jadi enam. Apa alasannya? Yang pertama-tama alasannya beliau itu barirul basar, buta. Orangnya buta. Yang kedua, adamu wujudi qaidin yuwafiquhu. Yang kedua adalah tidak ada penuntun setia, enggak ada penuntun setia. Yang ketiga, bu'du darihi anil masjid. Rumahnya jauh dari masjid, jauh dari masjid rumahnya. Yang keempat, wujudu nakhlin wa syajarin bainahu wa bainal masjid. Antara rumahnya dengan masjid itu banyak pepohonan, pohon kurma dan pohon yang lain yang mana dikhawatirkan kalau beliau ini ke masjid nanti nabrak pohon. Yang kelima, wujudul hawam was-siba' al kathira fil Madinah. Di Madinah itu banyak binatang buas, banyak binatang buas berkeliaran ya seperti serigala, anjing dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, kibaru sinnihi kabura sinnuhu wa Beliau sudah tua usianya dan sudah rapuh tulang belulangnya. Sudah tua, sudah tua sekali renta. Enam alasan itu. Ya Rasulullah, izinkan saya Rasulullah salat di rumah ya Rasulullah. Ini alasan saya Rasulullah. Mula-mula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang tidak tega. Ya, ya sudah tidak apa-apa kamu sholat di rumahmu, tidak apa-apa. Mula-mula tidak apa-apa. Lalu oleh Rasulullah SAW dipanggil lagi, sebentar, sebentar, sini dulu. Atas ma'un nida, kamu dengar adzan atau tidak? Kamu dengar adzan atau enggak? Qala na'am, ya ya Rasulullah, saya dengar adzan ya Rasulullah. Qala fa'ajib. Kalau kamu dengar azan kamu harus ke masjid, sholat berjamaah di masjid, subhanallah. Nah ini sudah kurang apa sudah? Kayak gini, kayak gini hukumnya. Ini enam alasan yang semuanya nggak ada pada kita. Kita tidak buta, kita tidak butuh dituntun. Rumah kita dekat dengan masjid, rata-rata tiap kampung ada masjidnya. Ah, tidak ada pepohonan yang menghalangi kita, tidak ada binatang buas. Ah, kita juga masih sehat-sehat saja, belum tua renta, belum rapuh tulang kita. Masya Allah. ini wajib ke masjid. Ya, wajib ya sholat jamaah ke masjid wajib. Kecuali kalau ada odur dan nanti kita bicara kenapa odurnya itu. Demikian pula ada seorang sahabat namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan sebagaimana di dalam riwayat Muslim. Kata-kata beliau agak panjang saya bacakan sangat indah. Kata beliau, "Man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman falyuhafid 'ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna fa inna Allah syar'a li nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda." Ya. Barang siapa yang ingin berjumpa Allah besok hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah dia menjaga salat lima waktu dan dia mengerjakannya di masjid. Ya, Haitu jabihina. Jadi dia mengerjakan salat di tempat dikumandangkan seruan untuk salat, itu di masjid. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabimu itu e, sunanul huda, e, sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Dan sesungguhnya salat berjamaah di masjid termasuk sunanul huda, ya sunnah-sunnah petunjuk atau kebiasaan-kebiasaan yang memberikan petunjuk yang baik. Lalu kata beliau, "Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum." Kalau sekiranya kamu sholat di rumahmu kayak orang ini, Waktu itu ada orang ya sholat di rumahnya nggak mau ke masjid orang laki. Kalau sekiranya kamu sholat di rumahmu kayak orang ini sholat di rumahnya ini, berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Dan kalau kamu meninggalkan sunnah nabimu, berarti kamu telah tersesat. Ya. Yang dimaksud sunnah nabimu, jadi maksudnya adalah ajaran nabimu ya. Bukan artinya sunnah, bukan wajib, bukan gitu. Maksudnya sunnah nabimu, ajaran nabimu. Ya, kalau kamu tinggalkan ajaran nabimu, kamu sesat. Lalu kata beliau, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan kami melihat para sahabat bahwa tidak ada orang yang menyelisihi daripada salat berjamaah, tidak ada orang yang tidak hadir salat jamaah, melainkan dia itu adalah orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Jadi zaman sahabat dulu kalau ada orang tidak sholat jamaah di masjid, orang laki, itu dia dituduh orang munafik. Yang jelas-jelas kemunafikannya. Kemudian kata beliau, وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَ بَيْنَ rajulaini hatta yuqama فِي الصَّفْ ya. Dan sungguh, zaman dulu, zaman sahabat itu, seseorang yang tidak bisa ke masjid dipapah oleh dua orang. Dipapah oleh dua orang sampai dia ke masjid, sampai dia berada di soft. Ya, masya Allah ya orang-orang dulu. Jadi walaupun dia sudah merasa lemah, tetap minta ke masjid, tinggal dituntut papa oleh dua orang. Yuhaja bainar rajulain sampai masuk ke dalam soft. Ya, sholat sambil duduk tidak apa-apa. Ini menunjukkan betapa para sahabat dulu sangat memperhatikan sholat berjamaah di masjid. Uh, tentu saja Bahkan mereka menuduh ya, kalau nggak ke masjid ya dituduh munafik. Ada juga riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kunna idza faqadna ar-rajula fi salatil isya'i wa salatil fajri asa'na bihi dhon Kami apabila tidak mendapatkan seseorang e, pada salat isya berjamaah di masjid dan salat subuh, maka kami berprasangka baik berprasangka buruk kepada orang itu. Jadi kalau Isa wasi fulan tidak ada. Lalu berapa berprasangka buruk, jangan-jangan dia munafik. Subuh tidak ada, wah jangan-jangan dia berapa berprasangka buruk. Artinya ada sebabnya, ada korinahnya, ada indikasinya. Apa indikasinya? Indikasi ada dia enggak dia enggak sholat berjamaah di masjid. Kecuali kalau ada udurnya ya, ada alasannya. Uh, tentu saja semua ini bagi orang laki-laki, orang perempuan sholatnya memang di rumah. Namun demikian ke masjid juga boleh, tidak apa-apa ke masjid sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna." Jangan kamu larang para wanita hamba-hamba Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah, tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya, perempuan ke masjid boleh, tapi tentu saja uh, tidak tidak berdandan sedemikian rupa, dia nutup auratnya, nggak pakai parfum, ya, parfum yang wangi-wangi yang baunya disium oleh orang laki lain itu dilarang. Kewajiban sholat jamaah ini tentu kalau nggak ada udur. Apa udurnya? Nah, udurnya misalnya sakit, nggak bisa ke masjid, ya nggak apa-apa, ada udur. Atau mungkin ketiduran ya, ketiduran sekali-kali nggak apa-apa, biasa orang ketiduran sekali-kali, jangan tiap hari ya, sekali-kali nggak sengaja ketiduran, ya sholat di rumah terpaksa. Atau juga mungkin ketika itu dia sedang lapar dan makanan telah disiapkan. Maka yang benar adalah makan dulu. Terlambat jamaah tidak apa-apa. Karena kalau dia ke masjid jamaah nanti dia tidak khusyuk sholatnya karena dia lapar dan makanan sudah dihidangkan. Ya makan dulu atau juga eh, ketika itu dia eh, perutnya nggak enak mau jalan mau buang air besar mau buang air kecil nah, itu nggak apa-apa nggak sholat jamaah diselesaikan dulu sampai selesai baru eh, kalau memang sudah selesai jamaahnya nggak ada jamaah lagi ya sholat di rumah nggak apa-apa Rasulullah SAW bersabda kata beliau La salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbatan. Tidak boleh salat ketika makanan sudah dihidangkan, sudah siap disantap. Dan tidak boleh pula salat dengan menahan buang air besar atau buang air kecil, enggak boleh. Kalau kira-kira kalau nahan itu bisa mengganggu kekhusyuan ya. Kecuali kalau ringan sekali yang tidak mengganggu kekhusyuan enggak apa-apa ditahan. Termasuk nahan uh, nahan angin ya, nahan kentut itu enggak boleh kalau kira-kira mengganggu kekhusyuan. Kalau tidak mengganggu kekhusyuan ya tidak apa-apa, sedikit aja ditahan tidak apa-apa. Atau juga kalau hujan, ya hujan itu memang yang sunnah malah sholat di rumah. Bahkan ketika hujan itu disunahkan, disunahkan, uh, eh, muadzinnya itu adanya ditambahi ya. Eh, Sallu firihalikum halikum, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Itu hujan yang deras yang bisa membasahi pakaian dan menyebabkan uh, becek di jalanan. Walaupun ada payung, tetap uh, yang yang afdal adalah sholat di rumah ketika hujan. Jadi itu diantara udur-udurnya ya sakit, ya, mungkin uh, makan lagi makan atau juga mungkin lagi uh, menyelesaikan hajat, buang air besar, buang air kecil, atau juga mungkin hujan seperti itu. Itu diantara udur-udurnya. Ya itulah mungkin yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan SMS yang masuk ini sudah cukup banyak. Dan yang kita jawab yang masuk lebih dahulu dan sesuai materi. Kalau nanti waktunya nggak cukup, ada yang nggak terjawab ya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang benar-benar hamba Allah, yang nurut kepada Allah, yang patuh kepada Allah. Allah jadikan kita istiqamah sampai berjumpa dengannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, bicara kembali dari 105 Mardo. Salam yang rekan, baru saja kita ikuti bersama kajian bersama Ustaz al Khadromi. Dari kesempatan kali ini kami buka di sesi pertanyaan. E, nampaknya udah banyak pertanyaannya udah masuk di SMS Center. Punya bagi Anda yang bertanya, Anda bisa langsung gabungan di SMS Center di 081334183554. Dan yang pertanyaan yang kami jawab, pertanyaan yang sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan sore hari ini dan masuknya terlebih dahulu. Ya, tentang sholat ya. Tentang sholat, ya. Atau suka tentang Ramadan tidak apa-apa ditanyakan. Ya, ya, silakan. Dan pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, Anda mau tanya, apa harus mengkodok sholat duhur dan asar atau duhur aja apabila haid sudah masuk waktu duhur, sedangkan e, belum sholat duhur? Syukran kasir saat jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Kalau sudah masuk waktu duhur ya, sekarang duhur itu setengah dua belas. Sudah masuk waktu duhur, seorang wanita menunda sholatnya. Saya sholat nanti aja, jam dua belas atau jam setengah satu. Ternyata jam dua belas dia datang bulan, haid. Nah di sini uh, dia punya utang sholat duhur. Karena sudah masuk waktu duhur, dia bisa sholat, namun dia menunda waktunya sampai datang bulan. Akhirnya nggak enggak sholat. Maka dia punya utang sholat duhur saja tanpa sholat asar. Berarti setelah suci nanti uh, dia sholat duhur. Sholat duhur pada waktu kapan saja boleh mengkodok ya, kapan tidak harus waktu duhur juga. Kodok itu kapan saja boleh. Jadi setelah suci cukup uh, sholat duhur saja tanpa asar. Itu pendapat yang rojih pendapat yang kuat berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula orang yang suci setelah asar. Ya, sekarang ini asar jam 3 kurang seperempat. Eh, jam empat dia suci dari haid, dia bersih dari haid. Maka dia mandi dan yang benar cukup asar saja tanpa duhur. Walaupun ada pendapat yang mengatakan duhur dan asar. Tapi kalau kita kembali kepada sunnah cukup asar saja tanpa duhur. Tanpa duhur ya, asar saja tanpa zuhur. Seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Dan kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Benar. <clears throat> Assalamualaikum Ustaz, kenapa anak kecil kok jarang ikut sholat di masjid dari Tiara? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Tiara ya. Uh, kenapa anak kecil kok jarang ikut sholat di masjid? sebenarnya anak kecil diajak ke masjid boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Yang penting e, tidak mengganggu orang lain ketika sholat, ya tidak apa-apa. Kalau mengganggu orang itu ya tidak boleh. E, karena itu kepada bapak ibu yang punya anak-anak yang dibiarkan ke masjid harus diperhatikan. Seperti di Masjid An-Nur gini ya. Itu ketika orang-orang sholat terawih anak-anak itu rame sendiri. Tadi malam juga. Saya kebetulan tadi malam memang sengaja di belakang. Ingin tahu suasana itu anak kecil-kecil ruamil lari-lari di jalan, lari-lari. Ketika orang-orang salam, sudah tidak ada yang satu pun, pergi semuanya. Ketika takbiratul ihram muncul lagi semuanya. Subhanallah. Nah ini tanggung jawab ini orang tuanya ini bapak ibunya tanggung jawab. Ya, eh, berani punya anak, berani tanggung jawab. Jadi diperhatikan anaknya. Ke masjid tidak apa-apa, tapi diawasi, jangan sampai mengganggu orang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah Hadromi yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam uh, kifarat memberi makan 60 fakir miskin apa harus diberikan pada 60 orang? Jadi satu orang 1 kilogram. Apa boleh misal satu orang 4 kilogram? Apa puasanya batal? Uh, apa boleh bayar fidyah dilebihkan misalkan 7 ons? Jazakumullah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda dan semuanya. Uh, fidyah ya. Fidyah ini maksudnya fidyah atau kafaroh ya. Ada fidyah, ada kafaroh ya. Kalau fidyah itu ya orang yang nggak bisa puasa harus bayar fidyah. Fafidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Ya, itu satu mut ya, satu mut. Satu mut itu kurang lebih 625 gram. Dilebihkan enggak apa-apa, dikurangi ya enggak boleh, dilebihkan enggak apa-apa. Dan seandainya dia memberikan fidya selama 30 hari ya, 30 hari, 30 fidya. Itu diberikan 30 orang miskin boleh, diberikan satu orang miskin boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak harus dibagi 30 orang, tidak ya. 30 orang boleh, satu orang boleh, dua orang boleh, tiga orang boleh, 30 orang boleh. Jadi boleh ya semuanya itu. Demikian pula kalau uh, mungkin dia kafaroh ya, seperti itu hukumnya sama. Ya, kontrol. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang perempuan umur 15 tahun. Saya tinggal di kos yang di dalamnya ada musola kecil. Tapi ketika saya mau sholat ke sana, di sana ada seorang laki-laki dewasa yang tidak saya kenal. Dan dalam musola itu hanya ada saya dan dia saja. Kalau begitu, sebaiknya saya tetap sholat di musola itu atau sholat di kamar saya sendiri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus seperti ini, yang benar Anda sholat di kamar Anda sendiri. Karena Anda berdua-duaan dengan laki-laki ya di musola, nggak ada orang lain, dan itu dilarang dalam agama. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, لا يخلون رجل bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tiadalah laki-laki yang berdua-duaan dengan perempuan melainkan ada pihak yang ketiga. Siapa yang ketiga? Setan. Ya, syaitan. Jadi yang benar dalam kondisi seperti ini, kasus seperti ini, yang benar adalah Anda sholat di rumah Anda sendiri. Ya. Sebentar ya. Ya, Fondol silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz saya mau tanya mengenai sholat isya berjamaah di masjid. Saya nutut pada rokaat keempat saja. Apakah saya tahiyat tahiyatnya tiga kali? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah meliputi Anda dan semuanya. Jadi beliau ini terlambat sholat isya ya, rakaat 4 beliau ikut. Berarti beliau ikut uh, rakaat 4 berarti rakaat yang pertamanya bagi dia, berarti tasyahud ya. Kemudian setelah itu imamnya salam, jangan ikut salam, berdiri lagi. Kemudian berarti eh, rakaat kedua tasyahud yang kedua. Ya, berarti memang benar Anda ada tiga kali tasyahud tiga kali tasyahud ya atau tiga kali tahiyat istilahnya Anda ya. Ya memang betul tiga kali itu. Ya, kemudian Fadol silakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seorang uh, pergi ke masjid sengaja jalannya keliling masih nyusul teman-teman? Apakah langkahnya juga dicatat dicatat Ustaz? Ustaz, berapa usia ibadah Ibunda, Ibunda Aisyah ketika wafat? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, jika seorang pergi ke masjid ya, sengaja jalannya keliling, masih nyusul teman-teman, apa langkahnya juga dicatat Ustaz. Kalau memang benar-benar nyusul teman ya, benar-benar nyusul teman untuk ngajak sama-sama ke masjid, ya mudah-mudahan dicatat oleh Allah. Tapi kalau nggak ada keperluannya, muter-muter aja supaya dicatat banyak, ya enggak ya, tidak ya wajar-wajar saja. Ketika dia nyusul temannya, berarti dalam perjalanan ke masjid, apalagi nyusul teman itu perbuatan baik, ngajak orang berbuat baik. Kemudian mengenai usia Ibunda Aisyah ketika wafat itu berapa? Usia beliau ketika wafat itu uh, beliau meninggal dunia itu tahun 58 Hijriah atau 57 Hijriah. Ya. Dan usia beliau ketika ketika Hijriah itu 9 tahun, ya 58 ditambah 9 68 ya 6 ya sekitar 65 lah usianya 65 66 ketika meninggal dunia ya Ibunda Aisyah usianya itu sekitar eh, uh, 66 ya sekitar itu sekitar 66an Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika meninggal dunia Ya, fadal. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Uh, Apakah musola? Musola sudah memenuhi syarat untuk i'tikaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Anda mendapatkan kebaikan doa Anda dan semuanya. Uh, musola yang penting tempat sholat ya, tempat sholat lima waktu yang diwakafkan itu namanya masjid. Kalau memang Anda iktikaf 10 hari, ya di situ nggak boleh. Karena yang 10 hari itu harus di masjid yang ada Jumatannya. Sehingga tidak keluar untuk Jumatan ke masjid lain. Tapi kalau Anda hanya niat sebentar saja, satu jam, dua jam, semalam, eh, itu tidak apa-apa. Yang penting di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ya, masjid ya. Musola itu adalah masjid, cuma istilahnya masyarakat kita saja. Ada masjid jame, ada masjid biasa, ada musola, ada langgar, ada surau. Itu kalau dalam Islam yang penting itu wakaf ya untuk sholat lima waktu namanya masjid, namanya masjid ya. Jadi kalau niatnya itikaf 10 hari ya enggak boleh kecuali di masjid yang ada Jumatannya sehingga enggak keluar untuk Jumatan. Tapi kalau niatnya itikaf cuma sebentar saja semalam ya satu jam dua jam itu enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, Fadl silakan. Yang tidak boleh di musola rumah. Jadi rumah ada musolanya itu enggak boleh karena itu bukan masjid. Fadl Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdullah yang dicintai karena Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz buku yang membahas tuntunan sholat dan tata cara sholat Nabi. Namanya buku apa? Dari Joni Dihadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Atas doanya semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah. Semoga Allah menyayangi Anda dan semuanya. Buku seperti ini sangat banyak ya untuk Mas Joni di Kadang. Buku seperti ini sangat banyak. Ada buku yang kecil yang tipis ditulis oleh Syekh Utsaimin. Judulnya itu Kaifiyatu Shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat Nabi. Itu ada bukunya Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin itu ada atau juga ada Syekh bin Baz ya, Tata cara salat Nabi. Kecil sekali bukunya. Itu gampang ringkas dan padat. Kemudian juga ada buku-buku yang besar tapi mungkin harganya agak mahal ya seperti yang kemarin saya sebutkan yaitu buku yang berjudul Ensiklopedi Salat. Itu diterbitkan oleh uh, Pustaka Imam Syafi'i Jakarta. Itu bagus dan lengkap, amat sangat lengkap. Tapi saya kira untuk eh, Anda yang itu aja uh, tata cara salat Nabi itu sudah cukup insyaallah sesuai dengan dalil-dalil bisa dijadikan panutan itu. Kemudian sebentar ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika rumah saya uh, dan cuma satu jangka dengan musola? Apakah langkah saya tidak dihitung? Apakah saya harus sholat di musola yang jauh agar dihitung? Dari Joni di Garda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seandainya rumah Anda sangat dekat musola, tidak apa-apa ke masjid yang dekat saja, jangan yang jauh. Langkah Anda tetap ditatap. Karena kan niatnya Anda kan. Anda kan punya niat ke masjid. Kan Anda dalam hati punya niat. Seandainya rumah saya jauh pun saya ke masjid. Seperti itu. Jadi seorang mukmin mendapatkan dari niatnya. Yang mana kebetulan rumah Anda dekat masjid. Ya Alhamdulillah dekat masjid mudah. Begitu ya. Adapun kalau orang jauh dari masjid motivasi, orang jauh dari masjid rumahnya dimotivasi, jangan jangan kecil hati. Rumahmu jauh dari masjid tidak apa-apa. Langkahmu itu adalah ibadah. <clears throat> Jadi bagi yang dekat, ya alhamdulillah dekat masjid, tetangganya masjid, bagi yang jauh, Alhamdulillah juga Anda dimotivasi dapat pahala banyak. Yang penting pokoknya Anda niat, ya, niat ke masjid ya. Nah, walaupun rumah saya jauh, saya tetap ke masjid. Itu dicatat niat Anda oleh Allah. Eh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, seperti itu. Jadi masing-masing orang itu oleh Allah dicatat eh, sesuai dengan eh, apa yang dia niatkan. Ya, kontrol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sekarang tidak bekerja, jaga di koperasi LG. Laki. Ya terus. Ustaz, sekarang eh, saya kan nyopir. Bagaimana hukumnya bila saya tidak eh, sempat sholat jamaah karena pada waktu itu masih membawa penumpang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada pekerjaan Anda, Eh, walaupun anda seorang sopir ya usahakan sholat jamaah masya Allah ini sopir yang soleh sholat jamaah berarti kalau sudah mendekati masuk waktu sholat ya anda memang ya jangan jadi penumpang sudahlah yakinlah kalau anda nurut sama Allah ya ikhlas oleh Allah dibuka pintu keluar ada jalan keluar nanti jadi kalau sudah mendekati waktu sholat ya ya siap-siap sholat ke masjid setelah sholat cari penumpang lagi begitu jadi walaupun Anda sopir, usahakan sholat jamaah. Tidak apa-apa, bisa itu. Bisa ya, diusahakan, ada kemauan, ada jalan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda jalan keluar yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda rezeki yang halal, halalan taiban. Ya, insya Allah, orang yang niatnya baik itu oleh Allah diberi kemudahan-kemudahan di dunia dan di akhirat insya Allah. Dan mudah-mudahan Anda termasuk salah satu dari orang yang mendapat kemudahan itu. Allahumma amin. Ya, kontrol. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang malas melakukan sholat, tapi dia tetap sholat, apakah sholatnya diterima? Uh, bolehkah? Uh, dan bolehkah mengkodok. mengkodok sholat dan sebabnya apa saja? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Orang yang malas sholat tapi tetap sholat, ya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Hanya saja, hanya saja perlu uh, kita waspada, perlu hati-hati. Karena orang yang malas sholat itu adalah sifatnya orang munafik. Ya, silakan anda baca di Al-Quran surat An-Nisa. Uh, mereka itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu kalau oh, sholat ya, malas-malasan, malas-malasan, sehingga hanya kepingin dilihat orang saja, tidak ada zikirnya kepada Allah dalam sholatnya. Sholatnya nggak ada zikir, lalai. Jadi perlu kita waspada jangan sampai malas sholat ya supaya nggak termasuk orang munafik. Kemudian mengkodok sholat itu karena apa dulu mengkodoknya? Kalau kayak tadi ya orang head pasti memang mengkodok itu ada kasusnya soalnya. Tapi kalau meninggalkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya. Nah, itu menurut pendapat yang sahih nggak ada kodok itu, nggak ada kodok. Ya taubat ya taubatan nasuha dan yang banyak sholat sunnah seperti itu. Karena sudah lewat waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. sholat itu oleh Allah telah ditentukan waktunya. Kalau kita dengan sengaja sholat di luar waktu itu, yang enggak diterima oleh Allah. Siapa yang mengatur waktu sholat di luar seperti itu? Jadi begitu ya. Ya mudah-mudahan jelas. Allah silakan. Assalamualaikum Ustaz yang hmm. dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah rambut rontoknya wanita yang sedang head itu harus dikumpulkan? Dan kalau tidak dikumpulkan kenapa? Uh, apa boleh wanita head zikir la ilaha illallah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi ini ini ini kebiasaan orang-orang dulu ya, orang-orang dulu, nenek-nenek kita dulu begini. Ya mungkin eh, ilmu belum sampai kepada mereka. Jadi wanita head itu yang wajib dimandikan adalah rambut yang nempel di kepalanya dan kuku yang nempel di tubuhnya. Ada pun yang sudah rontok, rambut yang rontok ketika ketika bersisir, ya, rambutnya rontok atau dia motong kuku, itu nggak nggak dimandikan itu, sudah lepas. Lepas ya. Jadi yang dimandikan itu yang nempel di tubuhnya. Ya, enggak ada dalil itu memandikan yang sudah lepas enggak ada. Cuma kebiasaan orang dulu mungkin ya karena kurang ilmu istihad tapi salah istihadnya. Jadi enggak usah ya. Karena orang dulu kan gitu dikumpulkan ditaruh plastik ya waktu mandi dimandikan juga. Nah, itu enggak ada, enggak ada ya. Yang dimandikan itu yang nempel di tubuhnya. Kemudian wanita haid berzikir boleh sekali ya, enggak ada khilaf itu. La ilaha illallah boleh itu tidak ada khilaf di kalangan siapapun. Fadol. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentar ya, bentar ya kita pilih yang sesuai dengan materi aja. Soalnya pertanyaan masuk banyak sekali ya. Uh, ya ini masuk lebih dahulu ini. Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya rindukan. Bagaimana jika saya sudah terbiasa mengikuti ibadah atau wirid-wirid yang ilmunya didapat lewat ustadz-ustadz atau mengikuti salah satu mazhab. atau matangnya. Matangnya, tidak tahu dalilnya. Lalu setelah belajar atau baca dalilnya, misalkan fikih sunnah, Said Sabik. Said Sabik, jadi lebih mantap yang sekarang tidak, eh, tapi tidak sesuai dengan yang saya dapatkan dari pengajian-pengajian dan tidak sama dengan pendapat mazhab tersebut. Mau mengamalkan yang sesuai hadis tapi tidak sama dengan yang diamalkan jamaah atau kebanyakan orang. Apakah boleh mengikuti uh, mazhab-mazhab, dua mazhab atau dan menam mohon, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya memang ya e, manusia itu terbagi menjadi macam-macam. Ada orang yang memang dia itu diberi oleh Allah kelebihan ilmu sehingga dia mampu untuk mencari dalil-dalil, mengumpulkan dalil-dalil. Ada orang yang oleh Allah mungkin e, ya mungkin dia ilmunya kurang, kemampuannya kurang sehingga dia itu harus taklid mengikuti mengikuti orang yang dipercaya ilmunya dan ketakwaannya dan dua-duanya itu benar. Dan ketika Anda mungkin dulu hanya mengikuti eh, pengajian apa, apa katanya Pak Guru ya, kata madhab dan sekarang mungkin baca buku, baca fiqh sunnah, Said atau yang lainnya, sekarang tahu dalil tambah mantap. Bagaimana apakah langsung mengamalkan yang ada di buku itu? Uh, yang benar, yang benar seseorang itu uh, tidak boleh belajar sendiri ya. Pakai guru saja, pakai guru. Karena kalau orang nggak pakai guru itu nanti keliru. Soalnya pendapat itu banyak banyak pendapat ya, banyak pendapat. Nanti kalau orang belajar tidak pakai guru nanti bingung, nanti tambah tersesat. Anda baca buku boleh, tapi pakai guru, tanyakan ke guru. Guru itu penting. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau mengatakan bahwa orang harus punya guru. Dan beliau mengatakan guru itu adalah walam yalja'u ila ruknin wasik ya. Orang nggak punya guru sama dengan tidak punya pegangan yang kokoh. Jadi orang yang nggak punya guru sama dengan tidak punya pegangan yang kokoh. Jadi orang yang punya guru berarti dia punya pegangan yang kokoh. Kemudian juga ada ungkapan yang sangat masyhur dari kalangan ulama yang berbunyi mangkana syekhuhu kitab fa syekhuhu syaitan. Orang yang gurunya adalah buku, tidak pakai guru ya, langsung buku belajar otodidak, maka gurunya adalah syaitan. Dia akan tersesat. Atau juga ungkapan ulama yang sangat masyhur mangkana syekhuhu kitab fakhata'uhu aktsaru min shawafih. Barang siapa yang gurunya adalah buku langsung, belajar otodidak tanpa guru, maka lebih banyak salahnya dia daripada benarnya. Karena dia nanti mungkin menafsirkan sendiri ya. Jadi pakai guru saja. Baca buku boleh-boleh saja, tapi harus punya guru, tanyakan guru, nggak paham tanyakan. Jangan baca sendiri, dipahami sendiri jangan karena dalil itu banyak, dalil itu banyak. Madhab ya, madhab yang resmi ada empat, yang resmi itu. Yang nggak resmi banyak. Yang dimaksud resmi itu yang istilahnya menyebar lah banyak muridnya, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebenarnya masih banyak madhab lain, ulama-ulama sekali bermereka itu banyak, tapi mungkin kalah terkenal dengan mereka. Kalau tidak ada guru nanti bingung. Dan guru itu adalah yang belajarnya kepada guru. Ya, gurunya belajar kepada gurunya punya garis keturunan, garis keturunan sanat dalam ilmu ya, bukan keturunan nasab, keturunan ilmu. Jadi guru dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya terus sampai kepada sahabat Rasulullah SAW, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu penting seperti itu. Adapun madhab, eh, sebenarnya tidak harus bermadhab. Tapi madhab itu juga Alhamdulillah memudahkan. Memudahkan madhab itu merumuskan. Dan terus terang saja, orang itu walaupun ngakunya tidak bermadhab, pada hakikatnya pasti bermadhab. Pasti. Jadi ada orang bilang, sudah kita tidak boleh bermadhab. Langsung aja dari Quran, dari Sunnah. Tidak boleh bermadhab. Ya, tidak boleh bermadhab. Tidak boleh bermadhab Hanafi, tidak boleh bermadhab Maliki, tidak boleh bermadhab Syafi'i, tidak boleh bermadhab uh, Hambali. Kita harus uh, langsung sendiri dari Quran, dari Sunnah. Berarti orang ini punya madhab. Madhabnya apa? Madhabnya adalah madhab tidak bermadhab. Nah, madhab lagi itu. Jadi dia bermadhab. Madhabnya adalah madhab tidak bermadhab. Nah, kalau bahasa Arabnya itu madhabnya adalah madhab la madhabiyah. Ya, madhabnya adalah madhab tidak bermadhab. Atau ada orang bilang, nggak boleh kita pakai pendapat madhab ini, itu semuanya nggak boleh. Kita harus langsung Quran Sunnah. Lalu dia mengambil pendapat seorang ulama paling banyak. Kuala fulan, kuala fulan, kuala fulan. Nah berarti dia madhabnya si fulan itu. Ya. Jadi madhab itu boleh ya dianjurkan memang madhab itu. Karena kebanyakan kita ini nggak mampu tanpa ada madhab. Yang dilarang itu adalah fanatik dengan madhab. Itu nggak boleh nanti uh, jadi ya, jadi ribut nanti orang Islam pecah belah. Dan semua madhab itu benar. Jadi kesimpulannya memang al ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat. Hanya saja jangan belajar sendiri tanpa guru. Jangan baca buku saja, pakai guru harus. Satu contoh saja orang yang belajar ilmu kedokteran, ya. Dia tidak mau kuliah, saya tidak mau kuliah sudah, saya langsung belajar sendiri saya baca buku-buku. saya baca buku sendiri tanpa guru, lalu dia buka praktek e, kedokteran. Boleh apa tidak dia? Ya tentu tidak boleh, karena bahaya dia belajar ilmu kedokteran otodidak. Nanti bisa e, ngasih obat orang sakit flu, kasih obatnya orang sakit stroke. Nanti salah. Atau orang sakit dikasih obatnya hewan, penyakit hewan. Nanti bisa bahaya. Ya, belajar ilmu umum saja harus pakai guru, apalagi belajar ilmu agama pakai guru. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Ya, mudah-mudahan Anda tambah semangat belajar dan mudah-mudahan Anda oleh Allah diberi karunia guru yang bisa membimbing, bisa mengarahkan sehingga tidak salah jalan. Allahumma amin. Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Pada sholat jamaah, imam membaca basmalah pada Al-Fatihah dan surat dikeraskan apa tidak. Posisi tangan pada saat tidak bersedekap atau tegak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khilafiyah semuanya ya, khilafiyah semuanya ya. Yang jelas basmalah dibaca hanya para ulama dikeraskan atau enggak itu yang beda pendapat. Nah, kemudian mengenai tangan bersedekap atau tidak juga filafia Semuanya benar masing-masing dengan keyakinannya yang penting kita mengamalkan sesuatu dengan ilmu dan saya tidak akan menjelaskan khilafiyah panjang lebar di sini ya kontrol silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Salat rawatib 12 eh, rakaat dikerjakan setiap hari dibangunkan satu rumah di surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gape ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi memang ya sholat sunnah rawatib itu banyak sekali ya. Yang mengikuti sholat wajib ya, sholat qobliyah, dia itu banyak. Terutama ada 12. Terutama 12. Itu hadisnya sahih. Itu sabda Rasulullah SAW. Man lillahi fi yaumin wa laylatin Eh, intai asyrata raq'ah nafilah ghairal fariidha fanallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat karena Allah sehari semalam itu 12 rakaat, sholat sunnah bukan sholat wajib, maka Allah membangunkan untuk dia satu rumah di surga. Di 12 rakaat ini jangan ditinggalkan. Eh, yang pertama-tama dua rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh atau sunnah fajar. Yang kedua empat rakaat sebelum duhur ya, dua salam, dua salam. Kemudian yang berikutnya dua rakaat setelah duhur, dia duhur. Kemudian yang berikutnya lagi dua rakaat setelah maghrib, dia maghrib. Kemudian setelahnya lagi dua rakaat setelah isya, ba'diyah isya. Itu 12. Lalu ditambah lagi boleh setelah duhur ada empat rakaat, sebelum asar juga ada empat rakaat, dua salam, dua salam. Terus juga antara adzan dan qomat selalu ada sholat sunnah begitu. Jadi terutama 12 tadi itu mendapatkan satu rumah di surga satu hari satu rumah, lalu dua hari dua rumah, tiga puluh hari tiga puluh rumah, satu tahun tiga ratus enam puluh rumah. Jadi kita ini kaya, anda itu kaya, di surga kaya anda, jangan khawatir. Ya, anda itu di surga kaya ya, jangan khawatir. Yang penting iman dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondol silakan. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah Di rumah saya ada musola yang dekat dengan rumah Dan masjidnya agak jauh Apa saya lebih baik ke masjid atau musola? Jazakumullah khair dari Ja'far di sana Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. <clears throat> musola itu juga masjid ya. Yang penting itu wakaf dan sholat lima waktu. Dan yang benar Anda sholat di dekat rumah Anda karena kalau Anda sholat yang jauh nanti, yang dekat rumah Anda bertanya-tanya, kenapa dia kok sholat yang jauh? Kenapa kok tidak sholat di musola kita? Ah, bisa menimbulkan fitnah dan yang lainnya. Jadi yang benar sholat di musola dekat Anda. Selama tidak ada penimpangan syar'i di sana. Contoh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering melihat orang yang sedang sholat pada waktu duduk tasawuf akhir, duduk ikhtiar iya. sih dan ada pula yang duduk tawaruk, kaki kiri disilangkan di bawah kaki kanan. Apakah yang membedakan dengan dua cara duduk tersebut? Mohon penjelasannya jazakumullah khairan kasir dari Eko di Blinding. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. E, mengenai duduk istiros ya. Istiros itu istilahnya gampangnya duduk pada tasahud yang pertama Tawaruk duduk pada tasahud yang kedua. Itu gampangnya gitu ya. Eh, bagaimana kalau sholat cuma dua rakaat kayak sholat raweh atau sholat subuh? Duduknya apa itu? Iftiros atau tawaruk itu hilal. Ada yang bilang tawaruk karena terakhir. Ada yang bilang iftiros karena duduknya cuma satu. Walhasil ini hilaf, ini hilaf ya. Dan saya nggak mungkin menjelaskan panjang lebar di sini hilaf ya. Karena ya memang hilaf ya butuh penjelasan agak panjang. Dan kalau di sini waktunya nggak cukup. Ya, silakan ditanyakan aja kalau ketemu saya langsung atau di pengajian-pengajian. Ya, karena ini pertanyaannya masih banyak yang belum terjawab dan waktu kita tinggal sedikit sekali. Sebentar ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat zuhur dan asar selalu bacaannya harus disirkan Sedangkan kalau salat Jumat tidak disirikan Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga doa Anda juga eh, diberikan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Eh, jawaban yang paling pasti ya, jawaban yang paling pasti dan pasti benar adalah karena Rasulullah SAW mensyariatkan begitu. Duhur asar bacaannya pelan, kalau Jumat bacaannya uh, dikeraskan. Itu yang pasti jawabannya. Namun demikian, para ulama berusaha mengambil hikmahnya apa ya. Kalau Jumat itu dikeraskan, karena Jumat itu kan orangnya banyak Orangnya banyak dan dengan harap eh, kan kan seminggu sekali ya kumpul di masjid ya dengan jumlah sekian sekian banyak diharapkan mereka mendengarkan Quran semuanya mendengarkan bacaan Quran dan Quran itu kan nasihat ya tentu kan diharapkan orang Islam kan ngerti Quran orang Islam itu harus ngerti bahasa Arab loh orang Islam itu wajib bisa bahasa Arab bukan hanya baca Quran loh tanyakan semua ulama madhab semua ulama tanyakan orang Islam itu harus ngerti bahasa Arab bukan hanya bisa baca Quran belajar bahasa Arab Ya, harus bisa. Sehingga kalau ada orang baca Quran dia paham. Ya. Menasehat yang paling baik adalah Al-Quran. Jadi orang Islam itu harus bisa bahasa Arab. Jadi itu mengapa kalau sholat Jumat kok dikeraskan. Juga sholat Id ya. Sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha itu dikeraskan. Sholat Istisqo ya, dikeraskan siang hari tapi dikeraskan. Kenapa? Karena orang kumpul banyak supaya mereka mendengarkan ayat Quran seperti itu. Kalau sholat duhur asar itu kan biasanya orangnya jumlahnya nggak sedemikian banyak kan juga apa namanya eh, mereka diberi kesempatan untuk baca sendiri-sendiri silahkan baca sendiri-sendiri seperti itu. Namun jawaban yang pasti dan pasti benar nggak ada salahnya dan ini adalah jawaban yang memang seharusnya dijawab bahwasanya Rasulullah mensyariatkan begitu. Seperti Bunda Aisyah ketika ditanya, kenapa wanita head itu kok e, mengkodok puasa tapi nggak ngontok sholatnya? Apa kata Bunda Aisyah? Kami dulu pada zaman Nabi haid dan Nabi hanya nyuruh kami mengkodok puasa dan tidak menyuruh kami mengkodok sholat. Selesai. Itu jawaban yang paling benar. Adapun kenapa kenapa hikmahnya filosofinya itu adalah upaya-upaya untuk memuaskan akal yang mana mungkin benar, mungkin tidak. Ya, kontrol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ustaz dan keluarganya. Allahumma amin. Ustaz, e, wanita agar mendapatkan naungan Allah selain sholat jamaah atau hati bergantung di masjid. hati bergantung di masjid atau atau golongan yang lain. Terima kasih wassalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi kalau sholat di masjid tadi kan memang itu untuk orang laki ya. Tapi perempuan juga masih bisa mendapat naungan Allah. Bagaimana caranya? Bersodako. Ya sodako yang ikhlas. Sehingga tangan kiri tidak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Ya. Kemudian juga wanita yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah semenjak kecil semenjak mudanya. Kemudian juga yang nangis karena Allah, tidak ada orang tahu. Nangis benar-benar karena Allah, tidak ada orang tahu ikhlas nangisnya. Ya, saling cinta karena Allah, cinta suaminya karena Allah, ketemu karena Allah, pisah karena Allah semuanya. Dan masih banyak yang lainnya. Kemarin sudah kita bahas itu ya, tujuh kelompok yang mendapat kenaungan Allah pada sore yang lalu dan insya Allah sudah cukup jelas. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, di masjid tempat sholat saya, imamnya dalam membaca doa-doa dalam sholat cepat sehingga dalam sholat tidak tumak nina. Bagaimanakah kalau uh, sholat sendiri apa boleh? Sukran kasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah merahmati Anda dan semuanya. Jadi kalau memang imamnya itu bacaannya cepat, ya sholatnya cepat, nggak tumak nina, ya sholatnya nggak sah, nggak tumak nina nggak sah. Ya, ya anda sholat aja di masjid yang lainnya saja. Atau dinasehati dulu, diberi masukan. Kalau menerima masukan ya alhamdulillah. Kalau nggak terima masukan ya sudah cari masjid yang lainnya dan anda sholat di sana yang lebih tumak nina. Sholat itu dinikmati, sholat itu dinikmati. Karena itu saya mengajak kepada para ustadz, para kiai, para dai semuanya, mau oh ya marilah masyarakat ini kita kita biasakan sholat yang tenang, ya, terutama di pinggir di pinggiran-pinggiran di desa-desa ya, di Donomulyo atau di tempat-tempat lain. Kalau sholat yang khusyuk, ya mohon para kiai yang ngajar di sana beri masukan umat ini supaya kalau sholat itu benar khusyuk. Masa dari dulu sholatnya gitu, mulai dari zaman penjajahan uh, Jepang, penjajahan Belanda sampai sekarang sudah merdeka 63 tahun, tetap sholatnya kayak gitu. Mari dirubah, dirubah sholatnya. Ya mohon keikhlasannya Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Dai semuanya supaya umatnya itu diajarkan sholat yang benar, yang tenang, yang rumah nina. Soalnya di sebagian tempat ya, di daerah-daerah, di pinggir sana, itu kalau sholat cepat, fatihahnya sekali nafas. Apalagi sholat raweh itu fatihah cepat, kemudian setelah fatihah, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allah Akbar. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim, alif lamim, Allah Akbar itu sholat apa itu? Sholat apa? Anda ini menghadap siapa? Anda itu kurang ajar sama Allah. masa Allah dibuat mainan kayak gitu. Anda ketemu raja sih Anda malu berbuat kayak gitu. Apalagi ketemu Allah, maharaja. Jadi ya mudah-mudahanlah umat ini dipinterkan ya. Diajak sholat yang benar, yang khusyuk. Kapan lagi? Sholat itu nikmat. Di dunia ini ada surga. Kalau kita tidak pernah masuk surga dunia, kita tidak akan pernah masuk surga akhirat. Apa surga dunia itu? Di antara surga dunia adalah ya sholat yang khusyuk, sholat yang khusyuk nikmat, nikmat dinikmati sholatnya. Itu surga dunia itu. Ya mudah-mudahan umat ini semakin hari keadaannya semakin baik dan menjadi semakin bertambah ilmu agamanya, semakin dekat dengan Allah, semakin kenal dengan Allah. Allahumma amin. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik apa seorang wanita yang sholat berjamaah di rumah juga mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan Ustaz. Syukran kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafika barakallah. Memang kan wanita kan yang lebih baik sholat di rumah. Ketika dia sholat di rumah, dia mendapatkan semua keutamaan sholat jamaah di masjid. Semuanya dia dapatkan. Karena bagi dia yang terbaik adalah sholat di rumah. Namun demikian ke masjid boleh ya, terutama terawih. Karena terawih itu rokaatnya banyak, kalau di rumah mungkin malas. Kemarin itu saya diberi orang buku tentang uh, wanita dan masjid. Di dalam buku itu penulisnya menyebutkan eh, dalil-dalil uh, semuanya. Kesimpulannya pokoknya wanita lebih afdol sholat di masjid daripada di rumah. Dan cenderung penulisnya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan bahkan dia mengatakan di akhirnya. Saya yakin kalau Rasulullah hidup saat ini. Rasulullah akan menyuruh wanita ke masjid semuanya. Itu berlebih-lebihannya. nggak perlu berlebih-lebihan. Sudah jelas. Dalilnya jelas. Semuanya jelas bahwa wanita ke masjid boleh, tapi nggak boleh berdandan demikian rupa, nggak boleh pakai parfum. Namun yang baik adalah sholat di rumahnya. Itu aja selesai. Nggak usah maksa-maksakan diri begitu. Berlebih-lebihan sekali di buku itu. Ya. Nah, sebentar ya, ini terputus. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu Fik saat anak sholat sunnah, kemudian ada orang yang ber, yang beriman kepada anak untuk sholat fardu. Berapa rakaatkah yang harus anak selesaikan? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Jadi ketika beliau sholat sunnah, ada orang bermakmum padanya ya. Ya anda tetap anda niatnya berapa? Kalau anda niat sholat sunnah dua rakaat, ya dua rakaat. Nanti orang itu kalau empat rakaat setelah anda salam dia tambahi dan itu boleh. Boleh ya, seperti sahabat Mu'adzin Jabal, sholat isya bersama Nabi, lalu sholat lagi di kampungnya jadi imam. Oh, yang kedua itu dinilai sholat sunnah, walaupun isya niatnya itu dinilai sunnah. Makmumnya sholat wajib, tidak apa-apa. Eh, berbeda, berbeda tata cara dan niat, tidak apa-apa. Misalnya, seseorang belum sholat isya, dia ke masjid sudah teraweh Nah, maka di sini dia masuk ke dalam terawih dengan niat isya. Ya. Eh, ketika imamnya salam, dia jangan salam tambah dua rakaat. Jadi gitu ya. Jadi Anda tetap menyelesaikan sebagaimana yang Anda niatkan. Ya, ini uh, waktunya sudah habis ya. Sebentar lagi akan adzan maghrib dan ini SMS yang masuk sangat banyak sekali. Yang tertulis di layar kami ini SMS yang masuk totalnya 94. Yang terjawab mungkin sedikit sekali tadi itu ya mohon maaf, mohon maaf dan mohon maaf. Inilah solusi yang belum terpecahkan. Bagaimana cara yang terbaik mengatasinya? Eh, yang jelas kami sudah mengumumkan bahwa yang kami jawab adalah yang masuk pertama dan kami telah berusaha tadi untuk menjawab yang masuk pertama dan waktunya habis mohon dimaafkan mohon dimaafkan mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita insyaallah kita besok juga mengkaji ya yang lainnya permasalahan-permasalahan yang penting untuk kita semuanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نعوذ بك من الترجي والهدم والغرق والحرق وأعوذ بك أن يتخفقنا الشيطان عند الموت ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين wa na'udzubika an namuta ladhiqa. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan solawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu daripada eh, daripada kami tertimpa atau tenggelam atau kebakaran. Kami berlindung kepadamu daripada kami dikuasai oleh setan ketika akan mati. Kami berlindung kepadamu daripada kami mati eh, dalam keadaan melarikan diri dari medanmu, dari jalanmu Kami berlindung kepadamu daripada mati, daripada disengat oleh binatang. Allahumma ya Allah ya Rabbana na'udhu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal haram wal qaswah wal ghafla wal ailah wal zilla wal maskana wa na'udhu bika minal faqri wal kufri wal fusuki wal shiqaqi wal nifaqi wal sum'ati wal riya' ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجدام والبرص وسيل الأسقام Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sikap lemah, dari sikap malas, dari sikap licik, dari sikap kikir, dari tua bangka, dari hati yang keras, dari kelalaian, dari kemiskinan dan kemelaratan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada menjadi orang yang fakir, miskin, dari kekafiran, dari kefasikan, dari pertikaian, dari kemunafikan, dari sum'ah, dari riak, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kami tuli, kami bisu, kami gila, kami kena penyakit kusta, penyakit uh, belang dan penyakit-penyakit yang buruk lainnya. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min jari su' fi daril muqamah fa inna syaral badiyah yatahawwal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal yang tempat kami menetap. Karena sesungguhnya tetangga yang berada di tempat yang tidak menetap akan pindah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dan ini yang selalu kami mohonkan kepadamu. Jangan kau sia-siakan permohonan kami. Ya Allah, tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Dengan penutup yang baik. Dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.